زخزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Hadirin dimuliakan Kewajiban kita di dunia ini yang pertama Yang senantiasa Harus kita tanamkan dalam hati kita Kita ingat dalam fikir kita Dan menjadi sikap kita Siang dan malam adalah mengakui dari lubuk hati kita bahwa kita ini adalah hamba Allah. Dan ini harus diikrarkan dengan lisan. Ya, walaupun orang itu yakin dalam hati, kalau dia belum mengusapkan kalimat. La ilaha illallah dengan lesannya kalau dia bisa maka masih dosa belum dianggap Islam maka harus kita tanamkan dalam hati kita ikrarkan dengan lesan kita dan kita fahami dengan otak kita bahwa bahwasanya kita ini adalah hanyalah hanyalah hanyalah hamba-hamba Allah. Kalau kita jadi orang miskin, kita ini juga hanya hamba Allah. Kalau kita menjadi orang kaya, menjadi seorang raja pun juga hanya hamba Allah. Kita di pasar ya hamba Allah, kita di rumah juga hamba Allah. Kita di masjid juga hanya hamba Allah. Kita pergi kemana saja, kita ini tetap saja hamba Allah. Yang senantiasa kita ini perlu. Senantiasa kita ini berhajat kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita orang miskin perlu pertolongan Allah. Kita orang kaya pun perlu pertolongan Allah. Bila menjadi raja yang paling kaya, paling hebat, paling kuat di dunia pun tetap juga perlu pertolongan Allah. Satu detik saja raja itu tidak ditolong oleh Allah, maka dia akan hancur. Malaikat yang besar-besar, yang besarnya melebihi bumi, melebihi langit, besarnya itu itu pun juga tidak bisa bertahan satu detik pun kecuali dengan pertolongan Allah. Semua perlu pertolongan Allah. Semua perlu perlindungan Allah. Semua perlu hidayah Allah. Kapan saja, di mana saja, siapa saja. Jangan sampai dalam hati kita ini ditipu oleh syaitan seolah-olah kita ini tidak perlu dengan Allah. Sehingga kalau kita mendengar panggilan Allah hayya ala itu tidak ngawai. Ya. Apa tidak ngawai itu? Orang gatek nih. Hmm. Dablek. Tidak memperhatikan seolah-olah tidak berhajat kepada Allah. Kita di sawah lupa dengan Allah, seolah-olah kita tidak berhajat kepada Allah kalau di sawah. Loh, walaupun kamu di sawah, walaupun kamu di rumah, walaupun kamu di istana, tidak ditolong oleh Allah, kamu tidak akan bisa bertahan sedetik pun Kamu sangat sangat sangat perlu dengan pertolongan Allah. Maka di mana saja senantiasa ingat kepada Allah. Senantiasa di mana saja senantiasa berharap kepada Allah. Di mana saja senantiasa takut kepada Allah. Kalau dalam hati kita ini ada rasa takut kepada selain Allah maka perlu kita ini istighfar ini sebetulnya satu kekeliruan karena yang selain Allah tidak bisa buat apa-apa tanpa Allah segera perbaiki iman kita dengan mengucapkan la ilaha illallah kalau terlintas dalam hati kita harapan kepada selain Allah, siapa saja, apa saja, kepada orang, kepada apa saja, kepada raja, kepada rakyat, kepada siapa saja, segera istighfar. Ini satu kekeliruan yang pantas untuk diharap hanya Allah. Nah yang kamu harap itu semuanya hanyalah hamba-hamba Allah Yang kamu harap itu hanyalah makhluk-makhluk Allah Yang tidak bisa buat apa-apa tanpa Allah La ilaha illallah Ini harus kita ucapkan siang dan malam. Kita fahami siang dan malam. Kita tanamkan dalam hati siang dan malam Kita berdoa kepada Allah Agar perkara ini mantep, mancep Dalam hati kita siang dan malam Sampai akhir hayat kita Nah ini perkara yang terpenting Kalau ini sampai lepas dari hati kita Kita akan celaka selama-lamanya Kalau orang itu sudah merasa sebagai hamba Allah, terus bagaimana? Pikirannya siang dan malam hanya satu saja, mau taat kepada Allah, ingin taat kepada Allah. Mantap betul dalam hatinya Kalau saya taat kepada Allah mesti beruntung Kalau saya tidak taat kepada Allah Saya itu mau sembunyi di mana Mau tinggal di mana? Hmm. Bumi semua bumi Allah. Mau naik langit semua langit milik Allah. Masuk ke kubur pun kubur milik Allah. Sampai ke akhirat akhirat juga milik Allah. Pokoknya kalau saya ini tidak taat sama Allah sudah celaka mencit nggak akan bisa kemana-mana. Nggak ada jalan keluar lagi. Malah petaka yang kekal abadi menunggu saya. Tapi kalau saya taat kepada Allah sehingga diridhai oleh Allah, beres. Urusan saya dengan manusia beres karena manusia itu juga hanya makhluk-makhluk Allah dikendalikan oleh Allah. Urusan dunia saya akan beres karena dunia ini juga hanya milik Allah diberikan oleh Allah kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka seorang ulama memberikan nasihat Orang yang tidak mau berhubungan baik kepada Allah Itu sebetulnya Orang yang gak mau dunia Gak mau akhirat dan nah, dunia ini milik Allah kok kamu tidak mau berhubungan baik kepada Allah itu gimana? Akhirat milik Allah kamu tidak mau hubungan baik dengan Allah itu gimana? Kalau orang itu tidak punya hubungan baik dengan Allah, maka dunianya akan hancur, akhirnya akan remuk. Nah itu orang-orang kafir tidak punya hubungan baik kepada Allah. <coughs> dunianya enak, kata siapa? <coughs> orang kafir tidak pernah merasakan kenikmatan yang sesungguhnya di dalam dunia ini. Maka orang kafir itu ciri khasnya hiburan aja siang pada malam. Ya. Di Roma, musik, di mobil musik, <coughs> hiburan, jingkrak-jingkrak di mana-mana. Karena apa? Hatinya tidak pernah tenang hatinya tidak pernah tentram ketika hubungannya kepada Allah sudah rusak. Tentramnya kalau minum narkoba, obat bius, sudah teler baru bisa tenang. Itu orang-orang tidak beriman. Makanya seorang ulama mengatakan miskin aduk dunia yakhrujuna minad dunya wa lam yadhuqu ladzataha kasihan orang-orang dunia mereka meninggal dunia belum sempat menikmati dunia apakah kenikmatan dunia itu kenikmatan dunia itu adalah dalam zikr dunia ini bisa yang lain nggak bisa. Orang di dunia ini bisa lale. Dunia ini hanya membuat orang tuh lale. Uang, harta, hiburan-hiburan, semua yang ada di dunia ini hanya membuat orang lale. Tapi nggak bisa membuat orang tentram, nggak bisa. Lale. Lale kalau dia itu hamba Allah. Lale kalau dia lalai kalau dia itu mau menghadapi macam-macam masalah karena lalai maka dia jingkrak-jingkrak tapi dunia tidak pernah membuat orang tenang tenang nggak bisa maka sudah mereka Allah swt ini pertama kali yang harus kita tanamkan siang dan malam dalam hati kita. bagi kita ini hamba ya Allah, Semangat kita hanya satu saja. Taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, memperbaiki hubungan kepada Allah. Maka kita akan sukses dalam kehidupan kita ini. Kehidupan kita akan dibarokai oleh Allah. Kalau orang itu taat kepada Allah itu taat, Penyerahnya taat, betul-betul taat kepada Allah, maka seluruh kehidupannya akan barokah. Barokah itu maksudnya akan datang kebaikan-kebaikan yang tidak disangka-sangka di segala arah. Kayak Nabi Ibrahim alaihissalam. Pokoknya taat. Datang perintah Allah suruh menyembelih anaknya. Maka beliau tidak berpikir kalau anak saya mati bagaimana? tidak berpikir. Yang penting taat. Anak cuma satu, disembelih bagaimana? Binatang yang paling buas saja tidak akan membunuh anaknya. Masa saya membunuh? Tidak ada pikiran begitu. Pokoknya taat. Taat sama Allah, saya masih sukses. Maka Nabi Ibrahim pun mengajak anaknya Ismail yang masih kecil mau disembelih di Mina. Maka iblis datang kepada ibunya Nabi Ismail Siti Hajar kemana Ismail kata iblis dibawa ayahnya kemana ya keluar jalan-jalan kamu tahu apa itu Ismail mau disembelih sama ayahnya sama ibu Ibrahim masa iya mau disembelih katanya iblis. Maka si Hajar bilang, "Lo kenapa kok disembelih?" Katanya Ibrahim perintah Allah katanya. Lo kalau perintah Allah ya memang harus disembelih itu. Dan saya tahu bahwa kamu itu iblis. Kok bisa tahu? Buktinya kamu menentang perintah Allah. Eh, iblis kamu itu. Wah, iblis lari. Eh, Iblis datang lagi kepada Ismail yang masih kecil. Ismail, mau kemana? Ikut ayah. Kemana? Ya ke sana ke Mina katanya. Mau apa ke Mina? Enggak tahu. Kamu mau disembelih kamu. Lu kenapa kok disembelih? Katanya ayah kamu perintah Allah katanya. Ya bagus kalau perintah Allah. Saya tahu kamu ini iblis loh, mesti kamu iblis. Kok tahu? Nah, kamu tentang perintah Allah gitu. Nah, ya iblis lari. Ini keluarga Ibrahim itu ajib boleh kan? Gak bisa iblis itu masuk tuh gak bisa. Anaknya, ibunya, ayahnya sama aja. Pokoknya kalau ikut perintah Allah mesti beres, bagus sih nanti. Kalau nggak ikut perintah Allah mesti malah petakan jadi. Kalau Allah menyuruh menyembelih anak saya, kalau Allah mau tetap menghidupi anak saya tetap hidup. Tapi walaupun anak tidak saya sembelih, kalau Allah mengendaki dia mampus mampus juga. Sembelih aja. Hmm. Anak tidak bisa mengembirakan saya, Allah yang mengembirakan. Kalau Allah merubah hati saya, merubah hati anak saya sehingga dia menyusahkan saya juga mudah saja bagi Allah. Pokoknya kalau menentang Allah ini sudah nggak enak, jelas ini pokoknya. Nanti yang baik-baik bisa jadi buruk, yang bermanfaat bisa jadi mudarat. Tapi kalau ikut perintah Allah, yang buruk bisa jadi baik, yang bahaya bisa jadi aman. Dah ikut perintah Allah saja. Ini pemahaman orang iman begitu. Pokoknya ikut perintah Allah mesti baik. Karena Allah yang mengendalikan seluruh alam semesta ini. Disembelihlah Ismail alaihissalam. Tidak mati, malah panjang umur jadi nabi, menurunkan nabi. Ismail sukses, ayahnya sukses, jadi kekasih Allah Khalilullah, ibunya sukses menjadi wanita yang dicintai oleh Allah, dimuliakan oleh Allah sampai seluruh orang haji pergi ke Mekah harus nepak telasnya Siti Hajar ini. Lari-lari sofa marwa. Inna sofa wal marwata min syairillah wa man hajjal baita aw ya'tamara ila akhir ayat. Orang-orang haji semua lari-lari antara sofa dan marwa mengenang jasa mengenang perjuangan, kesabaran, ketabahan Siti Hajar. Ini orang ini kalau sudah merasa sebagai hamba Allah, pikirannya itu taat saja. Pikirannya bukan enaknya gimana ya? Enaknya ya yang disukai oleh Allah apa itu yang dikerjakan. Bukan enaknya. Kalau orang pikirannya enaknya bagaimana, maka itu adalah pengikut Bani Israel hmm. agama pikirannya enaknya bagaimana kalau hujan-hujan ini enaknya jauh lah enggak hmm, kok enaknya hmm. kalau ban gembos ini enaknya ke markas enggak kok enaknya ini berarti belum masuk ini bayan ini hmm. Kalau enaknya tidur di rumah itu enaknya. Tapi yang disukai oleh Allah iktikaf di masjid. Insyaallah. Itu kalau waktu iktikaf loh ya. Kalau tidak waktu itikaf tidur di rumah ya bagus aja. Waktu itikaf itikaf. Hadirin yang dimuliakan dan taat kepada Allah itu hanya satu jalan saja jalannya Yaitu mengikuti yang mulia baginda Muhammad SAW Kalau ingin taat kepada Allah itu contohnya ya baginda Nabi itu Baginda Nabi itu dalam Quran dikasih gelar-gelar oleh Allah Untuk supaya kita ini mudah mengikuti beliau. Beliau ini gelarnya dalam Quran adalah abduh hamba Allah. Maka nah, kita pun kalau ingin mengikuti beliau, maka kita ini harus sikapnya sebagai hamba. Hamba itu tawadhu, nggak ada sombong, nggak punya apa-apa. Hamba itu taat. Hamba itu tidak punya program apa-apa hamba itu programnya satu saja taat kepada tuannya itu hamba maka baginda nabi itu 40 tahun ya diam saja nggak bicara dakwah kenapa belum disuruh setelah disuruh gerak terus sampai wafat beliau ini hamba namanya hamba Nah, baginda Nabi itu dalam Quran disifati sebagai nabi. Nabi itu orang yang dapat berita dari Allah. Dapat ilmu dari Allah. Maka kalau kita ini ingin ikut nabi, kita ini harus belajar ilmu, taklim. Maka para ulama dikatakan sebagai pewaris para nabi. Kenapa? Nabi dapat berita dari Allah Berita-berita ini dipelajari oleh para ulama Maka para ulama itu Warisnya para nabi Hadirin ini mulakan Allah Ta'ala Dan baginda Nabi ini digelari juga sebagai Rasul Rasul keutusan. utusan Maka kita ini pun harus mengikuti beliau sejak beliau sebagai Rasul mengikuti jejak beliau sebagai rasul. Jadi sebagai rasul utusan Allah untuk menyampaikan agama kepada umat ini. Maka nah, kita ini harus usaha menurut kemampuan kita masing-masing menyampaikan agama ini kepada umat. Ada orang masjid kita, ada orang keluarga kita, tetangga kita dan kepada seluruh umat, seluruh alam. Karena Nabi menyampaikan agama pada seluruh alam, kita pun menyampaikan agama seluruh alam. Insya Insyaallah malaikat. Bagaimana menyampaikan agama seluruh alam? Jamaah mengeluarkan jamaah. Nah, kita kalau kita putar sendiri seluruh alam itu nggak bisa. Umurnya berapa? Paling 60 tahun, 70 tahun mau putar seluruh dunia, putar seluruh Indonesia aja nggak cukup jamaah mengeluarkan jamaah. Jadi kalau kita ini nggak mikir mengeluarkan jamaah, berarti tidak ada fikir alam yang merupakan tugas yang mulia bagi Nabi Muhammad SAW. Setiap jauhlah satu di masjid kita, fikirnya mau mengeluarkan jamaah. Tiga hari, empat puluh hari, empat bulan. Setiap malam istimewa, malam Jumat, semua fikir mengeluarkan jamaah, bukan mau istimewa, mau mengeluarkan jamaah. Hari-hari fikir mengeluarkan jamaah, itulah namanya fikir seluruh alam. Kalau kita fikir seluruh alam, maka nanti ada hidayah turun di Amerika, kita dapat pahalanya. Ada hidayah turun di Jepang, dapat pahalanya. Karena kita ikut mikir, ada hidayah turun di pucuk gunung sana kita dapat pahalanya kita jadi orang yang sangat beruntung mulai insyaallah kita niat mulai kan dan baginda yang mulia baginda Muhammad alaihi salatu wasalam juga digelari seorang dai dai itu ajak-ajak bukan hanya menyampaikan bukan hanya menyampaikan berita-berita dari Allah tapi beliau ini ajak-ajak mengajak mengajak dengan mulutnya, mengajak dengan akhlaknya, mengajak dengan doanya, mengajak dengan hartanya, mengajak dengan seluruh yang Allah berikan kepada beliau. Digunakan, dicurahkan semua untuk ngajak orang. Bukan hanya nyampaikan. Lho apa nggonmu gak teko ning markas kok, jadi Jane iki mun kula omongi kok. Hmm. Kuwi jenenge nyampaikan. Hmm. Jadi mung ngomongi meneng mawon udan. Iki jenenge akeh menyampaikan, urung ajak-ajak. Nek aja ajak Nah nanti itu malam Jumat. Malam kita mau fikir agama bareng-bareng, menghidupkan sunnah Nabi. Ini mobil sudah siap, kamu tinggal duduk aja nanti sudah sampai di markas. Nah, namanya aja aja. lalu saya itu kalau malam itu kalau nggak minum kopi mumet, kopi sudah siap. Nah, dan nanti kalau saya tidur di masjid, nanti kalau masuk angin bagaimana? Tikar sudah siap. Ya. Nah, kalau nggak bantalan saya itu, leher saya itu cengang. Bagaimana? Bantal juga sudah ada. Ini namanya baru aja aja, namanya. Kalau hanya ini malam istimewa loh, ini malam istimewa loh. Ini namanya penyampaian, iklan, nah, pengumuman namanya. Bukan hanya itu saja, malam hari kita doa, kita nangis supaya orang itu mau diajak. Pengalaman para ulama itu kalau kita punya hajat apa-apa baca Yasin 41 kali. Satu orang, bukan dibagi-bagi, satu orang. Ya. Kalau dibagi-bagi itu selat subuh dua rakaat dibagi dua orang di satu rakaat satu rakaat tidak ini puluh satu satu orang nangis sama Allah nanti Allah akan bangkitkan orang-orang untuk keluar itu pengalamannya para ulama itu yang dipelajari di sekolah-sekolah itu pengalamannya ahli teknologi, pengalamannya ahli ekonomi, pengalamannya ini, pengalamannya ini dibesar-besarkan. Ini pengalamannya para ulama ini. Pengalamannya para aulia. Baca Yasin 41 kali. Enggak usah sambat sana, sambat sini. Ada masalah apa saja, baca Yasin 41 kali. Kemudian doa, nangis pada Allah. Maka masalah-masalah insya Allah akan selesai. Itu pengalamannya ulama-ulama begitu. Ini baru dai namanya kan. Ini Dai ini ngajak uang itu piye amri gelem. Gunakan pikir kita, gunakan mulut kita. Maka dalam Quran, Inna arsalna kebil haki bashiro wa nadhiro wa da'iyan ila Allah bi wa sirajan munira. Nabi itu diutus untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang mau dan kabar derita untuk orang yang tidak mau terus wajahnya terus ngajak jadi kalau ngajak itu bukan eh markas markas yo markas Tapi itu ya kalau kita ke markas ke masjid Allah dan ini dengan niat belajar agama maka kita baru berangkat dapat pahala haji yang sempurna Maka nah, kita berangkat pak Nanti di markas Orangnya tambah banyak Pahala sholat kita tambah banyak Kalau kita sholat di rumah Pahala satu Kalau kita sholat berjamaah di masjid Dewan dua orang Maka pahalanya 27 Kalau yang sholat Empat orang Pahalanya tambah banyak lagi kalau sholatnya di markas dengan niat memikirkan agama, memperjuangkan agama, oh tujuh ratus ribu kali kis, nggak ada yang bisa ngitung illallah selain Allah. Jamaahnya berlipat-lipat karena fikir agama tambah lipatannya lagi. Belum nih nanti ditambah taskilan, dapat taskilan lagi, tambah lagi pahalanya. Itu kalau kita di markas itu begitu pak. Sholat jamaahnya dapat pahala Orangnya banyak pahalanya tambah Karena itu ada fikir agama Fikir Rasulullah tambah lagi Belum lagi nanti jamaah keluar Kita dapat pahalanya juga Belum tambah lagi Tambah ilmunya Orang yang keluar mencari ilmu Wah Ini pahalanya besar lagi Seperti pahalanya orang haji Makanya kalau kita tidak datang Ke pertemuan agama ini wah kita ini rugi tidak karuan Pak kalau mobil bapak hilang yang harga 100 juta itu susah susah pak kalau sudah motor hilang susah pak kalau surga hilang uh, Ya, kamu itu maksudnya gimana? Maksudnya ngajak ke markas, maksudnya itu. Wis genah jane asli iki. Ya. Itu namanya ajak-ajak. Jadi sebelum ajak-ajak itu harus ada basyira wa nadhira, kasih kabar gembira. Kalau orang itu mau amal agama, kasih kabar-kabar yang susah kalau tidak amal agama. Jadi jangan ngur ngajak toh tapi kutuan yang basyira wa nadhirane fadilah amal insyaallah menaken basyira wa nadhira itu dengan fadilah amal Nah mulai kan Allah SWT Masya Allah Inilah maksud kita Hidup di dunia ini Di dunia ini kita tidak akan lama kan hari ganti hari, bulan ganti bulan, tahu tuh sudah dekat dengan kubur kita. Kita bayangkan ini dunia di sana akhirat. Manusia yang di akhirat tuh lebih banyak daripada yang di dunia ini. Sekarang mbah-mbah kita mulai mbah Nabi itu sudah di sana semua. <clears throat> kita ini masih terkatung-katung di dunia ini. Kapan kita akan menyusul mereka? Sebentar lagi. Maka Nabi ngajari kita supaya kita ingat kalau ziarah kubur. Assalamualaikum darakum muminin antum salifun wa inna insyaallah bikum lahikun. Hai ahli kubur, kamu sudah mendahului, insyaallah saya akan nyusul. Nah, insyaallah saya akan nyusul. Kita ini dalam perjalanan menuju akhirat. Mau atau tidak mau, mikir atau tidak mikir, tetap juga tambah hari tambah dekat ke akhirat kita. Kalau kita ini tidak ambil ketegasan ya, untuk mikir akhirat, kalau nanti di akhirat kita ini celaka, kita rugi, siapa yang bisa menolong kita? Allah telah mengutus yang mulia baginda Muhammad SAW memberitahu yang laku di akhirat itu apa? Bagaimana caranya selamat di akhirat itu bagaimana? Sudah dikasih tahu. Allah ngutus utusannya yang terbaik. Makhluknya yang paling dicintai. Yaitu baginda Muhammad SAW. Berikan pesan ini. Dan pesan ini telah disampaikan oleh Nabi udah para sahabat. Para sahabat telah memberikan pesan ini kepada orang-orang setelahnya, setelahnya, setelahnya sampai sekarang. Kalau kita ini tidak gubris pesan-pesan ini alangkah ruginya. Maka Imam Ghazali mengatakan orang di dunia ini seperti orang dalam perjalanan. Dalam perjalanan itu tahu-tahu masuk di kampung yang gelap, udah nggak kelihatan apa-apa, nggak ada lampu. Kemudian di kampung itu ada pengumuman, Hai orang-orang yang dalam perjalanan Di bawah kaki kamu itu Intan-intan berlian Tapi kamu tidak bisa melihat karena gelap Ambillah sebanyak-banyaknya Siapa yang ambil akan merasa rugi Siapa yang tidak ngambil juga akan merasa rugi Maka orang-orang yang dalam kegelapan tadi sebagian oh ini ada berita ya begini gimana ini langsung dia ngambil karung masukin itu kerikil-kerikil ada orang yang alah saya ngambil dikit aja lah ini perjalanan kayak begini susahnya ambil banyak ya begini berat eh nanti kalau Inten bagaimana? Ah, si Inten Inten saya nggak mau berat-berat itu, tiga hari saja. Hmm. Yang lain enggak. Ini berita ini penting ini. Nanti saya menyesal kalau ngambil dikit. Ngambil yang banyak, empat bulan, empat bulan, setahun. Nah. Ada yang dicanggup bris, Allah kita jalan santai aja, kok repot-repot. Nah. Akhirnya jalan sampai keluar kampung, keluar kampung belak di situ ada cahaya yang bawa banyak Alhamdulillah dengan merasa menyesal kurang banyak ini nah, yang sedikit innalillahi wa inna kok sedikit sekali saya bawa yang tidak bawa geblak nah, ini perumpamaan yang lain. nah, kita di dunia ini dapat berita dari Nabi begitu Ambil amal ini nanti harganya besar ini amal ini. Amal Rasulullah harganya besar. Ada yang ya saya terima berita itu, tapi saya sedikit aja. Jangan banyak-banyak, tiga hari tiga hari saja. Ada yang semangat, saya empat bulan. Hmm. Ada yang nggak gue beri salah. Saya ini repot-repot kok dadak. Macam-macam ini. Eh, Orang bayan didengarkannya sudah. Nanti kan diam sendiri ya sudah capek. Hmm. Ada orang yang gubris. Maka sampai di akhirat yang ngambil banyak alhamdulillah, kurang banyak ini sebetulnya. Hmm. Yang ngambil sedikit innalillahi wa Kok yang ngambil sedikit saya dulu. Yang tidak ngambil gebelak di akhirat. Hmm. Siapa itu orangnya? Ya kita ini semua ini. Hmm. ya kita semua ini sebenarnya. Kita ini di dunia ini kayak gelap. Amal tuh ada beritanya tapi pahalanya itu nggak tampak, gelap masian. Ya, kalau kita ini menerima berita dari para nabi, akhirnya ngambil yang buahnya sebanyak-banyaknya. Sudah habis, sudah ngambil banyak, masih kurang lagi, banyak lagi. Sudah empat bulan, mau empat bulan lagi. Hmm. sudah setahun, mau setahun lagi. Kurang nanti, akhir tuh selama-lamanya. Kok cuman persiapannya cuman setahun kurang. Nah, akan saya tambah lagi. Nah kalau begitu kita ini jadi orang yang akan bergembira nanti di sana. Insyaallah mulai kan? Maka yang mau keluar 4 bulan, 40 hari silahkan beri ke selatan malaikat. Monggo. Monggo, Monggo. Sing bari sekarang ulan, sekarang setinten, sumeneng. Herhalde. monggo mbentuk usah dipikir nih. Agama gak usah dipikir dan dilakoni mawon. Niku wis dipikir dengan Kanjeng Nabi nih niku agama niku. Hmm. Wis dipikir dengan para sahabat. Wis dipikir orang para ulama-ulama. Rasa melok mikir, melok ngadeg kae nene. Kowe ku mikir gak teko nggak gak paham. Para nabi wis mikir, para sahabat wis mikir, para wali-wali wis mikir. Kok kowe melok-melok mikir meneh nyapo? Wis tenang mangkat ae. Gimana nak? Gue nek detak mikir nanya jadi keminter gue. Barang mesti pikirnya para nabi mulai zaman Nabi Adam mbok pikirnya nah. Ini kayak bayang mangkat gak bayang mikir nih. Monggo, mun, sebenarnya, monggo. Tambah masa, sisa masa, berapa hari saja? Bismillah, monggo, monggo. Tambah masa, sisa masa, berapa hari saja silakan ke selatan Allah Masya Allah monggo monggo semeneng monggo Masya Allah Masya Allah monggo Allah. hmm. Paring radosa maning paring rasan. Masya Allah, masya Allah. Monggo. Amen. Yesus enake, naik mangkat napa mboten? Nek enake mboten mangkat enake. Iki sing apik mangkat. Monggo. Monggo Pak, bismillah. Insyaallah sudah niat Pak nggih. Walakin jihadun wa niyatun kata Nabi. Orang iman itu walakin jihadun wa niyatun. Kalau tidak berangkat minimal niat. Maka 4455 kumpul kapan keluarnya? Nah, niat dulu. Insyaallah 3344 kapan niatnya? Nah, kapan niatnya? Secepatnya lebih baik. Nah, khairul biri aja lo, kebaikan itu yang lebih cepat lebih baik.